tenteram tidak ada kesedihan dan kekecewaan dan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa mereka yang beriman kepada takdir ketika mendapatkan musibah tidak ada kesedihan yang melampaui batas enggak ada stres enggak ada ratapan-ratapan ada karena mereka mengenali takdir mereka hanya berkata Allah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Demikian pula nggak ada kegelisahan. Nanti bagaimana? Besok bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Tawakal Allah. Bertawakal pada Allah. Berharaplah kepada Allah takdir yang baik. Karena tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. wa Fulan mengancam, Alan mengancam, dari depan mengancam, dari belakang mengancam, dari kiri kanan seluruhnya mengancam. Jangan khawatir. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW. I'lam. Annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Wama akhta'aka lam yakun liyusibak. Jangan khawatir. Jangan gelisah bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah apa yang akan menimpamu tidak mungkin akan meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Artinya ada ancaman atau tidak ada ancaman apa yang terjadi adalah apa yang sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Perang tidak perang. Engkau akan mati pada tanggalnya, pada jamnya, pada detiknya, pada menitnya. Tidak akan berubah dari apa yang sudah ditulis di lauhil mahfum. Kamu pengecut penakut, kamu berani di hadapan musuh, tetap tidak maju, tidak mundur. Ajalmu tetap tertulis, tidak berubah. Ida jaa ajaluka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka tidak akan bisa maju, nggak akan bisa mundur. Baik. Maka gak ngaruh. Kamu mau beramal dengan kebaikan atau beramal dengan keburukan, Barakallahu fikum. Jangan kemudian kamu berpikir kalau kamu mengerjakan kebaikan kamu akan celaka, akan binasa, akan begini. Kalau kamu turuti musuh, kamu akan selamat. Belum tentu. Belum tentu. Justru yang pasti, yang sudah tentu, sudah muqaddar yang yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan memantapkan hati-hati kalian. Ini jalan selamat atau jalan menuju surga. Ternyata hufat bimada? Bimakari. Dengan sesuatu yang menakutkan, mengerikan, sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang tidak disukai. Huffat bimana bil makarih. Perkara yang makruhat, perkara yang tidak disukai. Jadi jalan menuju surga selalu diliputi perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tetapi jalan-jalan neraka, jalan-jalan menuju jahannam, menuju kemurkaan Allah, huffat bisyahawat, diliputi dengan syahwat-syahwat yang menggiurkan, dunia, kedudukan, kenikmatan, kesenangan, kebebasan, ila akhirnya. Baik, bagaimana? Apakah mau menuruti hawa nafsu sehingga menjalani jalan neraka atau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya walaupun engkau takut tertipa makari jangan-jangan aku dipecat Jangan-jangan aku dimusuhi, mungkin aku diusir dari kaumku, mungkin pondokku akan dibakar, mungkin, mungkin, mungkin. Kekhawatiran-kekhawatiran itu serahkan pada Allah dan berkata, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dengan nama Allah. Kami menjalani jalan sunnah, kami menjalani jalan salaf, dan kami bertawakal kepada Allah apapun yang akan terjadi kami siap menghadapinya karena Allah untuk Allah ikhlasan lillahi wa fillah silahkan ini khonibina tawakkal ala Allah serahkan urusannya pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau sudah terjadi sesuatu yang jelek musibah-musibah ingat bahwasanya perkara musibah memiliki sisi lain yang merupakan fawaid. Musibah sekecil apapun, bahkan tertusuk duri pun, ada dosa yang terhapus. Ingat sisi baiknya. Dan kemudian berkata, Qadarullah wa masya'a fa'al. Jangan sekali-kali berkata, Lau anni fa'altu kada lakana kada. Duhai kiranya kalau aku begini nih saya nggak akan begitu. Kalau aku begitu nih saya nggak akan begini. Jangan. Ini sudah terjadi, sudah ditakdirkan, nggak pakai kalau-kalau. Kalimat kalau akan membuka pintu syaitan. Kalimat lau taftah babu syaitan. Akan membuka kesempatan bagi syaitan untuk menggoda. Maka lanjutan hadisnya, fala taqul "Lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada." Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Jangan sekali-kali kau ucapkan dengan kalimat Lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau aku lakukan ini, niscaya akan begini. Coba kalau aku begini, niscaya akan begitu. Jangan. Tetapi ucapkanlah Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ini yang lebih sahih dari bacaan kalimat ini. Bukan qadarullah, tetapi qadarullah. Mudhaf wa mudhaf ilaih. <coughs> Qauluhu ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخصومه Ini kembali kepada ucapan matan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa nahى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwa Nabi melarang untuk berdebat dalam masalah takdir. Juga para sahabatnya tidak menyukai perdebatan dalam masalah takdir. Demikian pula para tabi'un tidak menyukai debat masalah takdir. Demikian pula para ulama karihahu. Mereka juga nggak suka perdebatan dalam masalah takdir dan juga ahlul wara. Ahlul wara adalah orang yang hati-hati memiliki sifat wara. Tidaklah berani lancang berdebat dalam masalah takdir kecuali orang yang kurang wara, kurang kehati-hatiannya. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah tentang ucapan ini, qala lama dhaharatil qadariyah ketika muncul aliran Qadariyah fi awakhir asr sahabah di akhir-akhir masa para sahabat. Qadariyah yang mengingkari takdir muncul. Maka angkara Sahabat alaihi mughayat al-inkar. Maka para sahabat mengingkari mereka dengan setinggi-tinggi pengingkaran. Ketika muncul Qadariyah di Kufah Wahadzaru minhum. Ini ucapan Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Wahadzaru minhum. Dan para sahabat memperingatkan dari bahaya qadariyah. Mentahzir. Memperingatkan hati-hati dari mereka. Wabayyanu anna al-abda alaihi an yu'min bianna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan mereka pun menjelaskan bahwasanya seorang hamba harus beriman, harus yakin bahwa apa yang akan menimpa dia tidak akan meleset dari dia. Dan apa yang tidak akan menimpa dia, yang meleset dari dia, nggak akan menimpa dia. Wa anna man lam ya'taqid hadha fa innallaha yuhriquhu binnar dan para sahabat juga memperingatkan bahwa siapa yang meyakini dengan keyakinan yang tidak seperti ini wa man lam ya'taqid dan siapa yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan ini yakni keyakinan annahu bahwazanya ma asabaka lam, lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak Siapa yang tidak meyakini hal ini, maka dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Hakadat tafaqat kalimatuhum. Demikianlah sepakat kalimat mereka para sahabat Ridwanullah alaihim majma'in. Syekh Shalal Fauzan Al Fauzan hafizahullah taala sesungguhnya mengisyaratkan berita ini kepada hadis yang diuratkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami qala waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami menyatakan terjadi di hatiku sesuatu tentang takdir khasyitu an yufsida alayya dini wa amri aku khawatir pikiran-pikiranku itu akan merusak agamaku akan merusak urusanku maka aku datangi sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu faqultu aku katakan kepadanya abal mundir Innahu qad waqa fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Sesungguhnya telah terjadi di hatiku sesuatu tentang takdir. yakni syubhat yang masuk ke dalamnya. <clears throat> khashitu alayya dini wa amri. Aku khawatir atas diriku, agamaku dan urusanku. Fahadithni min dhalika bisyai'in la'alla Allah an yanfa'uni bih Sampaikanlah kepadaku sesuatu dari hadis-hadis Nabi agar aku bisa tentram, agar aku bisa sembuh dari pikiran ini. Maka dijawab oleh Ubay bin Ka'ab. Qala law anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahli ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Kata Ubay bin Ka'ab, ketahuilah bahwa kalaupun Allah mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, Allah mengadab mereka dan Allah tidak zalim. Yakini itu. Yakini itu. Karena Allah Maha Adil dan seluruhnya milik Allah. Apa makna zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tapi kalau Allah melakukan sekehendaknya pada miliknya, di mana kezalimannya? Kalau Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki pada miliknya, siapa yang berhak protes? Maka dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab sebagai prinsip dasar. Ingat, kalaupun Allah menghancurkan, mengadab seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, Allah adab mereka dan Allah tidak zalim. Walau rahimahum, kalau Allah merahmati mereka, itu pun terserah Allah karena Allah maha rahmat, maha penyayang, wa rahmatuhu khairan lahum dan rahmat Allah lebih baik bagi mereka dari amalan mereka. Kalaupun diberi rahmat, rahmat Allah lebih baik dari amalan mereka. Amalan mereka nggak ada apa-apanya. Walaupun kau beribadah seumur hidupmu, min awali ila akhirihi, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi, seumur hidupnya. Belum bisa menandingi rahmat Allah yang Allah berikan perbuatanmu tidak ada apa Ya. Mengapa? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan. Kamu bisa beribadah karena taufik dari Allah. Kamu bisa beribadah seumur hidupmu karena ada tangan yang Allah berikan padamu, ada mata yang Allah berikan padamu, ada telinga yang Allah berikan padamu, ada pikiran yang Allah berikan padamu, ada hati yang Allah berikan padamu. Kamu bisa berbuat seperti itu karena hidayah dari Allah, karena petunjuk dari Allah, karena taufik dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kamu bisa bandingkan dengan apa yang Allah kasih? Tidak syai. Tidak ada. La syai. Maka barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Ubaid Ibn Ka'ab. Walau kana laka misla jabali Uhudin dahaba. Kalaupun engkau memiliki segunung Uhud emas. Atau seperti gunung Uhud. Tanfak tunfiquhu fi sabilillah. Engkau infakkan seluruhnya. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Emas segunung Uhud. Diinfakkan semuanya fi sabilillah. Ma qubila minka hatta tu'mina bil qadari, enggak akan diterima darimu sampai engkau beriman kepada takdir. Artinya kalau engkau tidak beriman pada takdir, tidak diterima infakmu walaupun segunung Uhud. Enggak diterima ibadahmu walaupun setinggi-tinggi ibadah. Wa innaka in mitta dan kalau engkau mati ala ghairi hadha kalau engkau mati bukan dengan keyakinan ini, dakhal tenar, engkau masuk neraka. Wala alaika an ta'ti ya akhi Abdullah ibn Mas'ud. Fatas'aluh. Coba kiranya engkau tanyakan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Bisa jadi dia akan menjawab kamu lebih jelas. Lihat upaya untuk menyembuhkan subhat yang kadung masuk di hati. Tidak cukup dia bertanya dengan satu sahabat. Dia datangi yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, Kata Abdullah ibn Fayruz Ad-Dailami, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud. Fasa'altuhu. Aku tanyakan kepadanya. Sesungguhnya telah terjadi di hatiku sesuatu tentang takdir. Kalau engkau bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi kepadaku agar aku bisa selamat dari pikiranku ini Fadzakara mithla ma qala Ubay. Ternyata diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud seperti apa yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab. Qala li berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wala 'alaika an ta'ti Hudzaifah." Dan tidak ada salahnya, enggak ada jeleknya kalau kau tanyakan lagi kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Didatangi lagi Hudzaifah ibn al-Yaman. Fataitu Hudzaifah fasaltuhu. Aku datangi Hudzaifah dan aku tanyakan. Seperti tadi pertanyaannya, bahwa di hatiku terjadi sesuatu tentang takdir. Coba sampaikan padaku hadis Nabi supaya aku tentram, supaya aku dalam keadaan selamat. Faqala mithla ma qala. Ternyata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menjawab seperti dua sahabat yang pertama, Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhumah. Waqala masih berkata lagi, "I'ti Zaid ibn Thabit fas'alhu." Coba datangi Zaid ibn Thabit, tanya padanya. Fa'ataitu Zaid ibn Thabit, maka aku pun mendatangi Zaid ibn Thabit untuk menanyakan hal yang sama. Fasa'altuhu faqala sami'tu Rasulullah SAW. Dijawab dengan hadis yang semakna dengan apa yang disebutkan pada sahabat-sahabat yang sebelumnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu Rasulullah sallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallam mengatakan Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahli ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum Kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi maka Allah mengadab mereka dalam keadaan Allah tidak zalim Walau rahimahum, kalaupun Allah merahmati mereka, maka sesungguhnya rahmat Allah lebih baik dari amalan-amalan mereka. Walau kana laka mitla Uhudin dahaba. Kalau engkau memiliki emas segunung Uhud, kemudian kau infakkan fi sabilillah, ma qubila minka, enggak akan diterima darimu hatta tu'mina bil qadari hingga engkau beriman pada takdir Fata'lam maka engkau meyakini apa yang menimpamu, yani apa yang akan menimpamu dalam takdir enggak akan mungkin meleset darimu. Dan apa yang meleset darimu secara takdir enggak akan mungkin menimpa kamu. Wa innaka dan engkau in mitta ala ghairi hada kalau kau mati bukan dengan keyakinan ini dakhal tanar engkau masuk neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan sahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Ikhwani fi din a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah seseorang menjadi mukminul qawi. Qawi Mukminul qawi, mukmin yang kuat adalah kuat azamnya, kuat tekadnya, kuat tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan dia tawakal pada Allah penuh karena beriman pada takdir. Ikhwani fil na'azakumullah. Kalimat lau anni fa'altu kada lakana kada itu adalah potongan hadis. Lengkapnya berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda al-mu'minul qawi khairun wa ahab minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun pada keduanya ada kebaikan. Tetapi mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat lebih afdol, lebih dicintai oleh Allah mukmin yang kuat. Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah kuat badannya, kuat tenaganya? Hada minha, itu diantaranya. Tetapi yang lebih dari itu adalah ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari apa yang manfaat bagimu. Tentunya dunia dan akhirat. Wasta'in billah dan minta pertolongan pada Allah wala ta'jaz dan jangan lemah. Berarti siapa yang lemah? Yang tidak berusaha. Udahlah. Ngapain usaha? Kalau ditakdirkan saya dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Kalau saya ditakdirkan lapar ya lapar, takdirkan kenyang ya kenyang. Ada baik ya. Lemah. Ya. Barakallahu fikum. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih dicintai. Ihruf ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah untuk berusaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Wasta'in billah dan minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala usaha dan doa. Wala ta'jaz dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau menimpa kamu sesuatu musibah maka jangan ucapkan kalau aku begini nih saya begitu. Coba kalau aku begini saya begitu. Jangan. Walakin qul tetapi ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah ini takdir Allah, takdir Allah pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftah amal syaitan karena law itu akan membuka amalan syaitan. Kalimat lau, kalimat coba kalau begini, coba kalau begitu, ini barakallahu fikum akan membuka pintu amalan syaitan. Syaitan akan punya kesempatan untuk menyesatkan. Sudah saya bilang, kamu jangan kerjakan sunnah ini. Celaka kan? Sudah aku bilang sebelumnya, kalau kamu tetap di jalan ini, kamu sengsara. Syaitan berkesempatan untuk menggodanya, menyesali perbuatan baiknya, menyesali sunnahnya, menyesali akidah salafnya, menyesali manhajnya, menyesali agamanya, bahkan menyesali kenapa saya mengikuti ulama. Jadi begini saya. Ikhwan ibn a'azakumullah padahal memang demikianlah keadaannya. Siapa yang Allah cintai, Allah akan uji maka kalau ternyata dia dalam keadaan mengeluh dan menyesali perbuatan baiknya, berarti dia bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang yang sungguh-sungguh. Allah Maha tahu, tetapi Allah akan buktikan pada kalian. Satu barisan orang mengerjakan amal yang sama, berjalan di jalan yang sama, berkeyakinan dengan keyakinan bohir yang sama, ucapannya sama, kajiannya sama, kitabnya sama. Semuanya manhaj sunnah, manhaj salaf. Akan terlihat perbedaannya setelah ujian. Akan terlihat perbedaan siapa yang ikhlas dan tidak ikhlas, Siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Siapa yang hanya bohirnya saja. Dan siapa yang bohir dan batinnya. Berada di atas manhaj ini. Akan terlihat setelah diuji. Bisa dengan musibah-musibah bisa pula dengan syubuhat pengkaburan-pengkaburan Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ini barakallahu fikum dalam sahih muslim hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahab kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala hakada tafaqat kalimatuhum lihat mereka sepakat Kalimatnya sama. Ubaid bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Hudayfa bin Yaman, Zaid bin Thabit, dan lain-lain dari para sahabat semuanya sama mengucapkan kalimat yang sama. Bahkan Abdullah bin Umar ketika datang orang-orang dari Kufah menyatakan di negeri kami di Kufah ada yang berkata Allah qadar bahwa takdir itu tidak ada. Wal amr unf. Dan perkara ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Maka Ibnu Umar marah dan menyatakan kepada mereka sampaikan pada orang-orang itu. Kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, niscaya Allah nggak akan menerima sedekah mereka hatta yu'minu bil qadar sampai mereka mau beriman pada takdir. Dan sampaikan pada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah yang Abdullah bin Umar jiwanya ada di tangannya. Yang jiwa Abdullah bin Umar ada di tangannya. Aku bersumpah dengan nama Allah maknanya. Bahwa aku berlepas diri dari mereka. Wa hum bura'a'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demikian sikap para sahabat memperingatkan bahaya-bahaya kesesatan dan penyimpangan dan mentahdirnya. Qauluhu maka ucapan berikutnya fa'alaika taslim. Kata Imam Al-Barbahari, jangan memperdebatkan masalah takdir, maknanya adalah alaika taslim, atasmu untuk tunduk menerima. Aman Nabihi. Kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya bahwa itu semua dari Allah. Itu makna taslim. Itu makna ketundukan, ikrar, mengikrarkan, wal iman, mempercayainya. Tunduk, menerima, mengikrarkan, dan mempercayainya. Hada huwal wajib alaika nahwal qada wal qadar. Itulah yang wajib atasmu dalam masalah qada dan qadar kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah yaitu at-taslim li qada'illahi wa qadarih untuk menerima keputusan Allah dan takdirnya wa adamul i'tirad alaih dan jangan menentang jangan membangkang jangan protes itu mana i'tirad protes wa i'tiqad anna Allah la yaf'al syai'an illa li hikmah jangan kemudian berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaf'al syai'an illa li hikmatin wa annahu la yu'adzib ahadan illa bi'ilmihi fal khalal innama huwa min indika anta sesungguhnya khalalnya cacatnya ada pada dirimu lihat bahasanya seakan-akan orang ini beriman pada hikmah Allah dan beriman kepada keadilan Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengazab orang yang tidak salah. Jadi, ini kalimat-kalimat sepertinya kalimat benar. Tetapi lihat, kalimat benar ini dibangun di atasnya kesimpulan yang salah. Allah maha hikmah. Tidak mungkin ya, menentukan seseorang dengan kejelekan kemudian diadab. Allah maha adil. Nggak mungkin Allah mengadab orang-orang yang Allah takdirkan sendiri untuk berbuat kufur. Hati-hati, ini syubhat. Ini syubhat. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu. Dan Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sabab-sababnya dan bahwasanya Allah menakdirkan dengan keadilan. Ini pegang kuat-kuat dan kamu yakini dan kamu angkat paling tinggi Allah Maha Adil. Maka semua yang ditakdirkannya adil kalau kamu melihat ada kejanggalan, kenapa yang ini kau ditakdirkan begini, kenapa yang itu takdirkan begitu? Kata Syekh Shalal Fauzan, al-khalal kesalahannya inama huwa min fi indik atau indaka ant. Cacatnya, jeleknya, rusaknya, salah pahamnya ada padamu. Allah adil, tapi kamu tidak tahu keadilannya. Allah Maha Hikmah, tetapi kamu tidak tahu di mana sisi hikmahnya. Yang namanya hikmah kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Dan sudah kisahkan. Sekian banyak kisah. Di antaranya kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang disuruh melihat kejadian-kejadian yang ternyata itu semuanya keadilan. Ikhwan ibn bahkan sebagiannya disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu keilmuan Nabi Khidir yang Allah berikan kepadanya. Nabi Musa menyatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Maukah engkau yakni maukah aku ikut engkau dan kau ajari aku ilmu yang Allah berikan padamu? Ternyata dijawab oleh Khidir, engkau enggak akan sabar. Engkau enggak akan bisa sabar. Kata Musa, insya Allah aku sabar. Baik, kalau engkau siap sabar, Jangan tanya apapun. Sampai aku jelaskan nanti. Pertama perjalanan Rasulullah SAW Ini Nabi Khidir diberitahu oleh Allah Taala dan disuruh oleh Allah. Sehingga jangan disamakan dengan manusia lain siapapun. Gak ada hari ini orang yang sok kayak Nabi Khidir. Gak ada. Barakallahu fiikum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Naik perahu, perahunya dirusak. Ya. Musa gelisah. Ya. Kenapa dirusak? Ya. Kamu melanggar. Bukankah aku sudah katakan nanti akan aku jelaskan? Taib. Aku nggak akan nanya lagi. Ketemu anak kecil dibunuh. Terkejut lagi. Nabi Musa Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin? Laqad jita syai'an nukra. Tadi syai'an imra. sekarang nukra, lebih parah lagi. Engkau bunuh anak yang enggak salah apa-apa. Sungguh engkau ini nukra, ini mungkar yang sangat. Engkau melanggar yang kedua. Baru ingat Musa. Taib, la tu'adzibni, jangan tu'akhidni, jangan kau hukum aku. Nanti kalau aku tanya lagi tidak apa-apa. Aku pisah. Selesai. Ya. Dimaafkan lagi. Yang ketiga kalinya datang satu kaum seumumnya harusnya dijamu. Tapi mereka kaum yang tidak menjamu tamunya. Maka Nabi Khidir dan Nabi Musa hanya berdiri atau hanya duduk di pinggir kota dalam keadaan tidak mendapatkan jamuan dari mereka sama sekali. Padahal tamu. Melihat ada rumah yang rusak, diperbaiki oleh Nabi Khidir. Nabi Musa heran. Ini orang gak tahu menghormati tamu. Begini dan begitu. Ngapain? Memperbaiki rumah mereka. Kamu pengen dijamu oleh mereka. Kata Nabi Khidir, Hada firaku baini wa baini. Wa bainak. Hada firaku baini wa bainak. Ini perpisahan antara kami dengan kau. Ya. Saunabbi'uka bitakwili malam tastati alaihi sabra akan aku terangkan padamu apa yang engkau tidak sabar terhadapnya ya. adapun perahu tadi aku rusak dengan perintah Allah taala karena mereka ada raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang bagus jadi perahunya dirusak agar tidak dirampas ya. agar terlihat jelek Adapun anak tadi aku bunuh karena abawahu mukminain faqashina. Bapaknya, ibunya dua orang mukmin, tapi anaknya akan begini begini begini. Yang akan durhaka, akan jelek, akan maka diperintahkan oleh Allah bunuh dia. Yang ketiga, bahwa rumah yang dibangun tadi gak ada urusannya dengan mereka. Ini milik dua anak yatim yang abu huma saliha yang bapaknya bapak keduanya saleh wa kana tahtahu kanzun lahuma yang di bawahnya ada perbendaharaan harta milik keduanya maka kau perbaiki agar anak itu tinggal di sini jangan sampai harta ini nanti hilang kalau rumah itu ditinggalkan maka dibangun dengan baik Ikhwan ibn ini baru perbedaan antara Nabiullah Musa alaihi salam dengan Nabiullah Khidir yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ini akan begini, ini akan begini, ini akan begitu. Artinya Nabi Khidir bukan alamul ghuyub, bukan alimul ghaib, tidak. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diberitahu, ya tidak tahu. Ternyata Nabi Musa tidak sabar. Bagaimana kira-kira barakallahu fikum kalau Kalian yang bukan Nabi Musa, jauh di bawah, di bawah, di bawah, di bawahnya. Keimanannya juga di bawah, di bawah, sangat di bawahnya. Kemudian mau berbicara tentang apakah benar ini Allah takdirkan sehat, ini takdirkan sakit, yang itu takdirkan mati, yang itu takdirkan Allah yang matikan yang ini, Allah hidupkan yang itu. Tahu dari mana kalau ini tidak adil? Tahu dari mana kalau ini tidak hikmah? Bagaimanapun kamu lihat, kok seperti ini? Kenapa enggak ini yang begini, kenapa enggak itu yang begitu? Ingat, Allah Maha Adil. Jangan kamu bantah. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan tetap Allah Maha Adil, tetap Allah Maha Hikmah dan kita tidak tahu hikmahnya. Ikhwan ibn Nabi Allah Musa alaihi salam dalam keadaan beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, dalam keadaan Allah beritahukan ada orang yang lebih alim wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Siapapun yang lebih berilmu ada yang lebih berilmu dan Allah yang maha berilmu. Maka apa yang Allah takdirkan semuanya adil, semuanya hikmah, Kalian kita belum tentu tahu hikmahnya. Kadang tahu, kadang tidak. Kalau tahu, alhamdulillah. Allah takdirkan begini. Ya ini maknanya kalau tidak takdirkan seperti ini mungkin akan lebih parah lagi. Seperti orang yang sudah semangat mau berangkat, usaha segala macam sudah mantap tinggal berangkat, gagal berangkat. Sedih dia, nangis dia nggak berangkat. Ternyata mendengar berita pesawatnya meledak. Di laut Kerawang sana. Bagaimana? Apa nggak mengatakan Alhamdulillah? Alhamdulillah. Kalau saya tadi berhasil berangkat, ikut binasa di dalamnya. Itu yang diketahui, yang tidak diketahui lebih banyak lagi itu yang kamu tahu hikmahnya. Kadang-kadang tidak diketahui. Dan kadang-kadang masih banyak hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan tentang keadilan Allah, tentang hikmah Allah harus kita tinggikan setinggi-tingginya. Jangan kemudian kamu jadi rapuh keimanan tentang keadilan Allah hanya karena masalah takdir-takdir yang terjadi. Kamu lihat sepertinya kayak tidak adil hati-hati. Imani. Semuanya maha adil. Kenapa si fulan ditakdirkan sesat, menyimpang? Kenapa si fulan ditakdirkan selamat? Kenapa? Itu semua sudah tercatat di lauhul mahfuz, sudah ditakdirkan oleh Allah dengan keadilannya. Kalau engkau ingin mereka selamat, ajak mereka kembali pada sunnah, pada tauhid dan sunnah, pada pemahaman salaf dan ajak mereka untuk menerima hujah dan kemudian doakan. Allahumma hdihim, Allahumma hdihim. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Berikan hidayah pada mereka. Jadikanlah mereka seorang ahli sunni salafi. Doa. Karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Qadha wal qadar. Wallahu ta'ala ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ad asakurka wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.